الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبذكره في العالمين واعلم انه لا يجد احد الى الحضره الالهيه الا به Wa'lam nasrul sepiro Dan aku ini sak temenin lakuan Lahir itu ibu orang tumko Ahadul sepuluh siji Ilal khasrat min di Maling pemayoman Sang kongso pengirat Ilal khasrat min di Maling pemayoman Sang kongso pengirat Illa bihi ahli kelawan zikir azkaru opo piro-piro dikiriman mantu utawi sapane wong dalam iku lamun langgeng azkaru opo piro-piro dikiriman sopal moko dadi seni sopal moko dadi seni asrohu moko piro-piro rahasia ahli iman opo piro-piro rahasia hati iman. Waman dan sutawi bahasa wong sopat, ikulah menbudi asroru opo piro-piro rahasia hati iman. <clears throat> Karena moko orang sapa iman fi hadratillahi ikut tetap ing dalem pengayoman Allah karena moko ono Karena moko ono fi hadrati ilahi iku tetap di dalam pengayunan Allah apa para opo apa para ruhu ketetepane iman Wa idahu zalika laku tawi pertelan mengkono-mengkono mandaman Iku anal haqqo tak temani Allah Ta'ala La yuqarribu iya, orang ora markake sapa Allah. Sopo al-haq ila hadratihi mari pemayomane al-haq. Mari pemayomane Allah. Illa man aniku istahya. Kan isin sapa man min busafi al-haq haqqul hayati kelawan nyondoni isi. tidak akan mendekatkan seorang kepadanya kecuali orang itu benar-benar malu. Walayati ulan orang li ahadin tak li wong siji Wapa ayat tahyir yang tau insin Sopo ahad Tadalika koyo menggunung-menggunung hakul hayat Walayati ulan orang li ahadin kot wong siji Wapa ayat tahyir to isin sopo ahad kadzalika koyo mengkuno mengkuno hakon ayat illa in hakola angin lamun hasil lamun katui ahad opo al kebuka kebuka ati tidak akan dapat seseorang itu benar-benar malu kecuali dia hatinya terbuka Waroful ijabi lan ilangi alim-alim. Wala yasihu lan melakukan lirahat al-kashfu opo kebukai hati. Waroful hijabi lan ilangi alim-alim. Illa dimula jamatil zikri Amin kelawan netepi zikir. Jadi orang <clears throat> kalau sudah sering berpikir, istiqomah pikir, maka dia akan mendapatkan muka syafah. Terbukanya hijab. Nah, kalau seperti itu, maka dia akan benar-benar malu kepada Allah. Kalau sudah malu, dengan sebenar-benarnya, Allah akan mendekatkan orang tersebut dengan Wahadihi lakutawi utawi iki perkara mulazamah wa hadhihi la utawi mulazamah zikri utawi iki mulazamah zikri tariqun iku jalan silu kang tumeka bisa kalawan dadi al muridu sapa murid bisur bisur bisurati kalawan cepat dengan cara pikir tersebut maka seseorang dapat cepat sampai kepada derajat muka syafat wal muradu lan utai perkara kang den dalpati bihadrati kelawan pengayuman <clears throat> kelawan pengayuman Allah <clears throat> Hai itu kebetulan yang dalam sekarang dan ucapake Allah Allah Apa sih hadrotillah itu? Hai itu kebetulan yang dalam sekarang dan ucapake Allah Allah Bilisan kaum yang dalam pengucapan kaum bahasanya manusia hadratullah itu apa hadratullah iku syuhudul abdi wal muradu utai perkara kang dilantarake iku syuhudul abdi syuhudul abdi iku peningali kauno annahu ing sak temene kauno ing sak temene al abdu baina yadai iku tetap ing dalam antara ini ngersani Allah iku tetep dalam antara ini ngerasani Allah seorang hamba kalau benar-benar dapat melihat dia itu benar-benar dekat dengan rahmatnya Allah itu berarti alhamdulillah famadama hada mashhaduhu famadama hada mashhaduhu fahuwa fi hadratillah famadama maka ing dalam selagi ilang hada pokok ikilah syuhudul abdi masyhadahu iku enggon masyhadahu iku enggon yaksini abad atau enggon hadiri abad enggon saksini atau enggon hadiri abad bahwa maka utawi abad iku fi hadratillah tetap ing dalam pengayuman Allah. Fa idza ujiba maka ing dalam nalikane den alim-alim sapa al-abdu an hadzal mashhad saking ikilah nggon hadir, nggon saksi, nggon penyaksian, atau nggon hadir. Fakot koroja, moko teman-teman wis metu sapa al-abdu min hadzal hadratillah fathal mawdu'a Wa lam laturna sababiro an aku ing sak temene kelakuan. Layak dulu iku orang adil di ahadin bagi wong siji. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan mendapatkan al lashku opo kebukaan hati wal ikhlasu lan ikhlas murniati amal Al-kamilu kang sempurna illa bihi angin kelawan zikir. Ai zikir ketisi kelawan zikir. Orang tidak akan mendapatkan syafat atau ikhlas dalam beramal kecuali dia kecuali dengan cara zikir. Wapak apa zaman lagi ini? Apa annal kasyfah sak temene kebuka hati layak suruh iku orang hasil apa al-kasyfu La yudriku orang hasil apa al-kashfu illa bihi amin kelawan muka syafa itu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan zikir. Tapi orang yang suluk, orang yang sedang berjalan di dunia tasawuf tidak boleh tujuannya untuk mendapatkan muka syafa itu tidak boleh. Kalau tujuannya untuk mendapatkan muka syafa, dari pertama saja itu sudah tidak akan mendapat Nanti apa yang akan terjadi? Maka dia mendapatkan muka mukasyafah syaitonia. Nah, kalau muka mukasyafah syaitonia ini banyak orang punya. Bahkan teman saya itu di Surabaya, salah satu orang yang pemerhati, senang memperhatikan orang-orang ahli sudut. Katanya guru-gurunya, orang mukasyafah itu banyak. Yang banyak justru mahasiswa. Mahasiswa dan mahasiswa itu banyak yang muka mukasyafah. Tapi itu mukasyafat syaitonia. Benar-benar dilihatkan, diperlihatkan, misalnya ingin tahu apa yang terjadi di dalam sebuah rumah, ngintip, ya, ngintip dengan diri itu bisa. Tapi itu namanya syait, mukasyafat syaitonia. Nanti dijelaskan. Hati-hati nanti kalau kamu masuk ke dalam dunia tasawuf kok terjadi mukasyafah itu harus ada gurunya yang menuntut apakah ini mukasyafah syaitonia atau bukan Wal kasyulat utawi ala no aini iku tetep ingatasi rong macam macam loro sisiyen nyatanya sisi sisi itu dagingan dapat dilihat dapat diraba wa khoyaliyin dan bongso ora dagingan khoyali itu bahasanya khoyali itu Masya Allah. Imajinasi. Berimajinasi. Fal mau mongko utawi mukasyafah bangsa koyani. Al kasyfu bangsa koyani. Iku ayam nido yen to meremake Al abdu kawulo Ainai ainaihi E meripat Loroni menutup matanya Inda ru'yati syahsin ing dalem nalikane ningali wong. Au ru'yati fitlin utawa ningali kelakuan. Fa in bariya moko lamun keri lahu kasuwi abes al kashfu opo kebuka fahuwa huwa moko utawi al kashfu khayaliyun iku bangsa khayali muka syafaat khayali al lepas ini. wa inzala zalama lamun ilang apa al kashfi fal ya'lam maka becik uruh Sopo al-abdu fal ya'lam maka becik uruh Sopo al-abdu annal idraka kahfi sak temani oleh nemu ing sak temani oleh nemu qad ta'allaqa ikut teman-teman gumantung opo idrot bima kalawan barang karena kang ono opo ma maksud itu tertentu Waman lan utawi sabane wong kusyifa iku lamun den buka lahu katwiman Amma saking barang yang aluhu kan ngelakoni Kusifat kulamun dan kebuka lalu kasih iman amma opo saking barang. Yang alulu kan ngelakoni ing ma annahu sapa manungsa fi kuuri buyutihim ing dalem tengah tengah pira-pira omainan fahwa moko utawi al-kasfu Kaskun kasfun syaitoniyun iku Kasah kang bangsa setan kalau orang dapat melihat, mengintip apa yang dilakukan seseorang di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam kamar mandi, itu namanya mukasafah setan. Ini bahaya kalau mukasafah setan. Karena mukasafah setan ini cenderung mengajak seseorang itu melihat hal-hal yang berbahaya. Ya, contoh, ada santri putra misalnya punya mukasafah setonia. Aduh, saya yakin ketawa-ketawa sendiri terus. Jago bandel. Ya, anu mudibirnya anu anu asli gede. Itu namanya muka syafah setan. Benar, tapi itu cenderung mengajak kita sehingga ya ibu wajib alaihi ing atas iman opo atau betuk taubat itu saking kasfun syaitoniun faurat kalawan cepat-cepat seketika itu harus taubat. Wa idhafu qawlihim lan utawi pertelani sawi ulama. Al kamilu utawi wong sempurna la tashfalahu iku orang ana kebuka itu majud lalu kadhe al kamil. Maksud dari perkataan ulama al kamilu la tashfalahu ay li annahu krono sak temene kami Gulun iku di anakku iku krono sak temene kami Gulun iku ketungkul di ada miri rabbih kelawan nekani piro-piro perintah pengerani kami sedangkan maksud perkataan para ulama, orang yang sempurna itu dia tidak akan mendapatkan muka syafa. Itu maksudnya karena dia sibuk dengan melaksanakan perintahnya Allah. Allati awamir allati kaflarat mengatasi al-kafir. Fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambean. Fala badamu moko orang ninggal ing al-kamil al-awamiru qawfiru perintah al-mut al mutawajjahatu kantin asipaki al mutawajjahatu kantin asipaki Ilai maring kamil yatafarruhu halai obr sopo kamil ligoyika maring sakliyane awami sehingga orang kamil itu tidak memikirkan masalah kasar lagi karena dia sibuk tak kober untuk melaksanakan selainnya Allah awal diri tak kober untuk memikirkan tentang muka syafah itu tak kober wa amma qawmul ikhlasi dan anak pun utawi anani ikhlas murni akidah murni aki aman wa amma qawmul ikhlasi dan anak pun utawi anani ikhlas al-kamil kan sempurna la yahsulu iku orang hasil pokok al-ikhlasul kami illa bin dikri angin kelawan dikri bahwa moko utawi mau ikhlasul kami kadzalika koyo mengkono mengkono layak dul illa bin dikri amma kaunul ka wa amma kaunul ikhlasil kamili la yahsulu illa bi dzikri fa huwa kadzalik Fahuwa moko utawi kaulul ikhlasil kamil Tadalika itu koyok mengkono-mengkono La dulu illa bidzikri Wa qad rawahu lan teman-teman wis ngiriwayatake sapa ulama Hu e kaunul islati kamil la yasilu illa bi dzikri fi rasailihim ing dalam pira-pira tulisan ulama. Ulama sudah banyak meriwayatkan tentang bahwa ikhlas yang sempurna itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan zikir. maka maqulu sama ulama Inna awwala ma yatajalla lil abdi idza shtaghala bi dzikri tauhidul fikri lillah wa tauhidul mulki lillah wa tauhidul wujud lillah. Inna awalama tak temani kalulane Ia ya tak jelaskan dari pertelo. Apa ma? Ya tak jelaskan dari pertelo apa malil abdikat nuri kaulo? Ida stagola ing dalam nalekani ketungkul. Ida stagola ing dalam nalekani ketungkul. apa sopo al abdu bizikri kalawan dikir iku tauhidul fi'li lillah ngijenake kelakuan lillahi krono Allah Orang yang sibuk dengan zikir, maka pertama kali yang nampak baginya itu itu menyatukan menyatukan pekerjaan semata-mata untuk Allah. Ketika kamu berbuat sesuatu hanya karena Allah, itu berarti hasil dari buah dari zikir. Wa tauhidul mulki lillah lan ngijenati kraton lillahi krono Allah. Atau lillahi kadir Allah. Wa tauhidul wujudi lan ngijenati ono lillahi kadir Allah. Kalau sudah seperti itu, mentauhidkan keraton itu kepemilikan. Segala ini miliknya Tuhan. Kekuasaan itu segala semuanya miliknya Tuhan. Semua yang ada ini miliknya Tuhan. Ketika tiga hal ini sudah tampak, ini adalah pertama kali yang tampak ketika kita sibuk dengan zikir. Faiza tajalla rokokin dalam nalikani pertelo, jadi pertelo. Lahu kaduin. Abad tauhidul fi'li opo ngucinake kelakuan minah kadhi Allah. Benar-benar semua ini Allah yang menyebabkan bukan kita. Khoroja moko metu sapa abad kaspan hale kebuka wa yakinan lan yakin an syuhudi kaunil fi'li lahu saking nyakseni anani kelakuan iku lagu kadri Allah. Tapi semuanya ini disebabkan oleh Allah. Wa kharaja lam tu sapa abad bihi kelawan tauhidul fitri. Aidon hadamane koyo kharaja kasfan wa yaqinan. Metu antolabil tawabi saking nyupri ganjaran alaihi mengatasi amal sehingga kalau misalnya orang itu sudah tauhidul amal lillah maka dia tidak akan mengharapkan pahala wa anil ibrilan metu saking sombong tidak akan sombong karena ini Allah yang mentakdirkan wal ujbilan ujub warriya ilan riya wa dakhala lan sabku sapa abad fi qada'il ikhlasi ing dalam ketetapan ikhlas. Al-kamil Kalau begitu nanti dia dapat melakukan segala hal nah, sesuatu dapat melakukan sesuatu dengan benar-benar ikhlas. Faham wa qawlu sabasiro. Wa aktir lan ngake akan sapa sira min zikrillah saking zikir marik Allah. inna bihi mengkosak sak temeni bihi kelawan pikir tanziluh temurun ar-rahmatu apa rahmat li hadiri sebrone krona hadiri imam sebrone layak unda layak unduh kaumun layak unduh kaumun yang yaskurun Allah illa hafat min malaika dikit itu dapat mendatangkan rahmat orang lugu kaumun sapa kaum yazkuruna kan dikit sapa kaum Allah lebih Allah Allah ilman. Illa hafathumul malaikah. Illa hafathu, illa hafathu. Angin ngelilingi hum ing kaum al malaikah sapa malaikat. Wa wasiyat humur rahmah. Wa wasiyat hum lan nungkepi. Wa wasiyat hum lan hum kaum ar-rahmatu apa ulah asih wa zakarahumullahu fi man inda wa zakarahu nyebut bukti kaum Allah subhanahu fi man dalam wong atau ing dalam makhluk indahu kan tetap ing dalam ngersani Allah dan Allah akan menyebutkan dia termasuk orang-orang yang dekat dia wa qalu lan ulama awal ma tanzilur rahmatu ala jari fikri awal ma tanzilur ar-rahmatu awal ma tanazzalah ar-rahmatu awal ma utawi kami tadi perkoro karena kas kemurun apa ar-rahmatu ah, tanzilur Awaluma utawi kawin tadi berkoro Dan hidupkan kemurun Ar-Rahman opo Rahmat Ala majari sisikri Iku ingatasi piro-piro Godlubuni sikir Pertama kali yang turun Rahmat pertama kali turun itu atas Majelis-majelis zikir Fafham Qawluhu Sopo Siro Waklam Pertama kali sesuatu yang turun di majelis zikir itu adalah Rahmat Wa lam lan perlu sapa sira annabi dzikrillah. Ing sak temeni kelawan pikir mari Allah ya zulu. Jadi hilang al apa kesusahan. Zikir itu dapat menghilangkan kesusahan. Ini yang saya ucapkan, yang saya katakan kemarin itu galaunya seseorang itu, susahnya seseorang itu disebabkan jauh dan dekatnya dia dari Tuhan. al wajibu katuni qawlin nasi mari manso fi hati dari ini dalam ikilah omat umat dunya. Kesusahan, rasa galau, prihatin, khawatir yang biasa terjadi pada manusia di dunia ini itu dapat dihilangkan dengan zikir. Fa inna hamma muqatab semani prihatin wal ghammah lan kesusahan. Fiha di dalam hari ini Innama huwa biqadri ghaflati anil lahi. Innama huwa iku ambasene utawi Alham wal gham biqadri ghaflati iku kelawan kira-kira lali anil lahi saking tergantung pada dia lupa dari niatnya pada Allah. Kalau dia sangat lupa, dia akan sangat susah. Faman mengkotai kapan yang wong aron dari ulang mengarfan itu man dawa seluruh ini ini. bahagia kalau dia ingin senantiasa bahagia fal yudawin moko becik ngelanggengake pokok man ana zikri ing zikir seyogianya selayaknya dia istiqomah dalam berzikir. Falayadumana moko ojo, moko ora nyalah aki, nyalah aki, menyalahkan. Nyalah aki temen al abdu sapa kauzo illa nafsahu angin e awak dhewe al abdu. taro cepat ing dalam nalikane Nopo. Mana asalnya roda bayu rodi. Nemui. Alaihi ingatasi man al opo kesusahan. Opo prihatin. Wal humumu kesusahan. Maka jangan salahkan maka orang itu jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri kalau dia nggak galau atau susah. Kalau kamu galau, kalau kita galau, berarti kita sedang jauh dari Allah. Sering lupa pada Fa inna dzalika maqata kamani mengkono mengkono tarodun. Ida tarodun dapat alaihi ilmu itu. Inna ma huwa Ibu ami pasti ini buat utawi dalik jazaun ibu walatan. Itu sebagai balasan dari Allah. Di kodri ikrodi kelawan kira-kira ini oleh ini muni menguni abad an robbihi saking pangeran abad azah maha kuliyum soporok wajallah lan maha agung soporok rob faham moko weruh ingat-ingat ini kalau kamu sedang susah karena isi karena dia menikah dengan dia kakek dinasti nah, mungkin saja karena kamu sering lupa pada Tuhan sehingga kamu sedih seharusnya kalau memang kamu sayang kepada dia dia menikah dengan orang lain itu Alhamdulillah berarti saya akan mendapatkan lebih baik daripada dia nah <laughs> Wa'lam dan berdoa sapa sira anna bi dzikrillah. Sing sak temene kelawan dikir maring Allah. Tazhabu dari ilang al-qasdu apa atos. Anil qalbi sakinah. Zikir itu dapat menghilangkan sifat keras bagi hati. Hati yang keras itu hilangkan dengan Qala Hakim, hakim Daud al-hakim Al-hakim itu berarti orang yang bijaksana Al-hakim Nyatanya Abu Muhammad Abdul Muti Rahimahullah ta'ala Zikrullah ta'ala Yurabbibul qalbah Wa yuzinu Zikrullah utawi zikir maring Allah ibu iku nelekake membahas apa zikrullah al-qalba ing ati wa nunggu lan lembutake apa zikir kuwi kolom. Wa nunggu lan lembutake atau lemesake apa zikir kuwi al-qalba. Fa idza qala moko ing dalem sepi apa al-qalbu Fa idza qala moko ing sepi Opo kulub An zikri saking zikir Asobatku Asobatku opo Tumipo Huking al-kulbu Opo haroratun nafsi Opo panasi hawa nafsu Kalau hati ini sudah tidak ada zikir sama sekali Maka dirahi manusia dirahi hawa nafsu itu Akan akan datang. Wanaru syahwati lan ini syahwat nafsu dira. Fakota moko dari atau moko al-qalbu. Wa yamtalan dari kari moko al-qalbu. Wa mtana'atil aqdahu an ta'ati fakta. Wa mtana'at lan jadi kecegah al-aqdahu moko biro-biro al-butoh anit taati ing atase taat fakham berbuat. Jadi kalau tangan tidak bisa dikendalikan untuk bermaksiat, mata, kuping tidak bisa dikendalikan untuk mendengar yang baik, mendengar gosip itu malah lezat, mendengarkan jalan jalan anjing, satu ustaz anjing, anu, musuh, eh, musuh, nah tambah tambah sedap, mendengar seperti itu. Berarti karena pikirnya kurang. Makanya saya tidak tidak tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan. Kalau di Pondok Putri atau di Pondok Putra sudah banyak pikir setelah sholat, rohibul hadar, wirid latif, tapi kalau hatinya itu tidak menghayati pikir tersebut, maka tetap saja tetap senang kalau mendengarkan musik tetap galau Lawan <clears throat> hidup di dunia ini sangat luas kok galau berarti kan bingung ilmu merasa seperti di tempat yang luar. Wa'lam dan warahmatullahi anna bi muda wa bi muda wa majlis atamani kelawan langgemi zikir maring Allah takut majas jadi padam padam al amrodu opo piro-piro penyakit albatina suka konsol kecil albatina suka konsol min kibrin saking sombong kalau kita sering berpikir nanti penyakit-penyakit hati dapat kena penyakit hati yang seperti sombong wa ujubin dan kawong kawong maring awak waria ilan ria wa hatabir lan hasud wa su'i lan oloni penyono wa din lan munak munak olo wa din tekesi munak munak olo wa makrin lan sanjupaya wa hubbi mahmadati lan temen pujian wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono kibrin fafham mukawro wa lam lan ro an anna bi mudawamati an anna bi mudawamati tak temani kelawan lan demi dikir maring Allah tamkotiku jadi kepegot al khawatiru apa piro-piro kentek asyaitoni itu kampung so setan wal farqu lahu tawi bedani bainaha ing dalem antarane al khawatir syaitoniyah wa bainal khawatir nafsaniyah lan ing dalam piro piro pira anak tani annafsaniyah ikan bangsa jiwo jiwo krentet hati yang berbau-berbau setan atau kerentak hati yang memang timbul dari jiwa iku anak kau syaitan, iku tak temani kerentak setan Aksaru iku utawi akeh-akeh khodir syaiton ya dhewe iku ngajak apa khodir syaiton ilal ma'asi mari piro-piro maksiat wa khodirun nafsi lan utawi kreteke jiwa aksaruhu ibu utawi luwih akeh khodirun nafsi ya dhewe iku ngajak apa qatilun nafsi ila isba syahwati maring anut syahwat syahwat itu bukan hanya syahwat gila seperti ingin makan itu syahwat ya. ingin makan lapar ingin makan keinginan keinginan tapi kalau nafsu gila itu Nah, tapi kalau hawa nafsu itu di kemaksiat, di khawatir syaiton, sesuatu yang mengajak kita untuk bermaksiat itu namanya khotir syaiton. Tapi kalau sesuatu yang mengajak kita untuk memuaskan diri, misalnya ingin kenyang, ingin lapar, tidak harus ke yang maksiat, itu khotir nafsu Wa parroku beda podo Sopo ulama bainahuma dalam antara ini Khadiru syaitan Dan khadiru nafsi aidon ngalemane kaya anna khadiru syaitan tak ila nafsihi di anna nafsah kelawan tak temani jiwa Ida kau lagatka Iku dalam nari nari nuntut apa an-nafsu ta'in siro bisyai'in kelawan sing siji alahat bola bali alahat bola bali apa an-nafsu Fana tazeru moko orang kincir kincir apa an-nafsu wala tarjibu lan orang bali apa an-nafsu walau ba'da ini senajan sing dalam tak mungso dia akan terus menuntut, terus menuntut. Walaupun dalam jangka bertahun-tahun, saya ingin mendapatkan, saya ingin punya mobil, dia akan terus berusaha untuk mendapatkan mobil. Tak dengar. Hatta tasila tuhinggo tumeko apa an nafsu ila muradiha mari terkorokan yang sejani nafsu. Itu khotirun nafsu seperti illa ayyadu angin yato ngelanggengake sapa wong sidqon mujahadati ing pendiri teman-teman Wa amma syaitan lan ana pun utawi setan Iza da'aka itu ing dalem nalikane ngajak sapa setan ka ing kira ila jallatin mari keluputan Iza da'aka itu ing dalem nalikane ngajak sapa setan ka ing kira ila jallatin mari keluputan Fakolak tahu moko layani sopo siro min setan. Fatahu dalika. Fatahu moko bu in setan dalika opo menggunung menggunung tidak ada akal. Tidak ada akal. Wawai wawai wasisu lan meridui sopo setan izin lan kalawan lubutan sukrokan biyo. Sedangkan setan kalau mengajak terhadap sesuatu dan kamu tidak mau, maka dia akan berusaha untuk mengajak ke maksiat yang lain. Hmm, kecoh, aduh, Ini setan. Sudah, tidak jadi mencuri, tapi dia akan mengajak ke sesuatu yang lain. Ini minta mencuri lebih baik, otak kita usah mencuri. Otak terus buruk. Akan mencari dosa-dosa, mengajak kepada dosa-dosa yang lain. Di anna jami al-mukhalafati, krono tak temunya sekalian yang piro piro piro piro persulayanan. Karena semua pelanggaran itu indahu ing dalam sanggini syaiton sawatun itu bodoh. Karena menurut kita semua pelanggaran itu sama-sama maksiat. Tidak bisa ini akan dicoba jalan yang itu, tidak bisa itu akan dicoba jalan yang lain. akan dicoba dengan pelanggaran yang lain. Wa makna al-khatir lan utawi maknani al-khatir kertas. pun iku percakapan. Percakapan. Yaitu yaitu kang tumeka apa khitab ala doma ing ngatasi pira-pira ati khotib itu apa sih khotir itu adalah sesuatu yang mengajak yang datang pada hati datang pada hati kemudian mengajak sesuatu itu khotir lam dan ulu sebesiro anna bi sak Satemene kelawan zikir maring Allah tasfa'u dadi ketolak al afatuh opo piro-piro penyakit Perbanyak zikir, maka nanti tidak akan mendapatkan penyakit. Qala dawu al-imam sapa imam. Zunnuni. Zunnuni al-Misri. rahimahullahu ta'ala. Man utawi sabane wong zakaro ya iku lam iling iku lam zikir sapa man Allah ing Allah hafizahu moko ngrekso sapa Allah ing man min kulli syai'in saking saben-saben suci umum maka merksa sapa Allah ing man min kulli syai'in saking saben-saben suci. Allah akan menjaganya dari segala hal kalau dia zikir kepada Allah. Tapi kalau ketika ujian jangan terlalu banyak zikir. Saya pernah jaga ujian di putri itu terlalu banyak zikir. Ya Allah, untuk meriah. Kalau ya Allah, ya Allah, tak belajar, tak tahu. Ya Allah. Wakonulan dawud para ulama. Jadi orang yang senantiasa berzikir Allah akan menjaga dari segala sesuatu termasuk penyakit. Wakonulan dawud para ulama azikruh utawi zikir sayyidul muridina. Iku pedani piro-piro murid piro-piro santri bihi kalau yuko diluna yuqatiluna ini bihi kalau pikir yuko diluna bihi kalawan saifu saya atau kalau pikir sama yuqatiluna mateni sopo muridun ahum ing piro-piro musuhi musue muridin bayani ahdar minal jinni saking jin wal insi dan manusia. Jadi zikir itu dapat membunuh musuh, baik itu musuhnya jin atau manusia. Jadi kalau ada santri yang kejinan, bunuh dia itu dengan zikir. Wabihi dan kelawan zikir, ya desauna nolak sopo muridin, sopo muridun, al-afatih yang biro-biro penyakit. Allah kita terukuhum, Allah ya tiyo afat terukuhum kang sumko opo Allah tim ing malmuridi. Wa qalu lan dawu sapa ulama, innal bala'a tak temani bala. Jadi zikir itu dapat menghilangkan penyakit. Wa qalu dawu sapa ulama, innal bala'a tak temani cubo atau bala. Idza nazala ing dalem itu tumurun apa al-bala ala qaumin ing ngatasi qaum wa fihim lan iku tetep ing dalem qaum zakirun utawa kang zikir mari Allah. Zakirun utawa kang zikir mari Allah. Hada moko dadi nyimpang atau nyikri dadi nyimpang anhu saking antu saking kaum apa al bala'u bala oh, antu saking zakir antu saking zakir apa al bala'u bala kalau misalnya ada ada bencana kemudian ada satu orang yang berzikir maka orang yang berzikir itu selamat bencana itu jatuh ke nas ada sebuah cerita itu pada tahun berapa itu ya? saya saya ketika saya mondok di Bali dulu itu di tahun 2001 ada kecelakaan pesawat di situ ada perempuan yang mulai naik sudah berzikir istighfar bukan di Indonesia pesawat itu jatuh terbakar yang selamat itu hanya perempuan itu wa qalulan ulama inna dzikra makanya re kalau misalnya kamu pulang terutama yang pulang ke Kalimantan itu itu di karena sudah saya sudah tahu bagaimana ada di atas kapal. Sepertinya antara dunia dan akhirat itu sangat dekat sekali. Mentah kerem, misalnya. itu mau kemana? Itu perbanyak pikir. Jangan malah diam di atas paling atas itu tempatnya apa itu kalau ada orang sholat itu sholat nah, kemarin saya ke Pontianak itu dengan santri sholat belajar tak sudah saya sholat sendiri pokoknya saya sudah mengingatkan cuman sholat itu jangan ditinggalkan walaupun di kapal itu sebisa mungkin <clears throat> kalau misalnya kerem mau kemana Waqalu lan dawu ulama inna zikro tak temani zikir sama tamakana ing dalem nalikane manggon opo zikir. Tapi ketika saya ke Pontianak itu walaupun menjaga diri mata ini sulit, sulit sekali tidak melihat maksiat itu karena di depan saya itu di tempat tidur saya di depannya itu ada sekitar empat orang perempuan, orang Bugis apa Melayu, pakai celana pendek, luar biasa. <laughs> kaosnya kaosnya, aduh. Tak ada gula, berarti ada gula kemana? <laughs> Semoga diampuni rahmat Allah. begitu. Jadi wahai perempuan, kamu harus menyadari bahwa setiap lekukan tubuh kamu itu itu mengandung mengandung apa namanya? Bukan mengundang cemberani, berani Hati-hati. Ada gravitasi yang sangat kuat. Kita usah sabar dengan lain. Tidak usah di, di tak usah berpesabar, tidak usah diberitahu kepada orang lain berpesabar. Kayak dipamerkan tidak usah. Orang laki-laki itu pasti tertarik. Ada laki-laki itu kadang yang itu bukan tipenya saya. Nah, katanya Gus Nasi, bukan tipenya, coba abulkan cari tipe. Rabbi kadang gaya beli di penuh kuda. tak usah lama tunggu. Coba dalam kamar atau kamar juga rezeki dia tiba. Karena ini memang sudah penciptaan dari Tuhan. Penciptaan dari Tuhan seorang laki-laki itu memang ia miluh condongnya kepada perempuan. Tak tahu kalau ada laki-laki yang condongnya pada laki-laki itu saya tak tahu itu harus yubazir ila taubat wal istighfar tulian taubat dan tulian istighfar tapi saya tidak ada anu, tidak tidak nyengkal ya tidak apa bahasa saya mewajarkan kalau di pesantren itu ada yang seperti itu. tapi pesantren tidak pernah mengajarkan tidak lebur pada lari hmm, atau bini pada lebur pada bini. ada kalanya wajar itu yang mengatakan bukan saya tapi dokter dokter dokter Boyke dokter Boyke mengatakan begitu ketika ada sebuah komunitas yang tidak bisa bertemu lain jenis sulit bertemu maka karena ini manusia-manusia normal yang pada saat masa tertentu ada sifat sifat-sifat sifat-sifat romantisnya itu akhirnya kalau tidak ada lawan jenis sesama jenis pun jadi <laughs> normal seperti itu tapi kalau sampai dilanjutkan dilanjutkan itu yang tidak normal seharusnya berpuasa kalau kamu tanyakan apakah saya pernah seperti itu jangan ditanya Jangan ditanya apakah pernah saya akan itu apa. Inna zikro tak temani zikir Iza tamakan ring dalam nalikan Nambon opo zikir minal kolbi Sampai hati Sorok opo daki Asyaiton opo syaitan Yasrohu iku kelemer Kalau zikir sudah menempati hati Maka syaitan itu nanti kelemer Iza dana Ing dalam nalikani marek soko marki mendekati sapa setan minazakiri saking wong kang zikir kama yasro'i insan koyo oleh kelengar alisan sapa manusa idza dana min syaitan ing dalam nalikani marki <clears throat> min saking insan asyaitan sapa setan <clears throat> Fatajtami'uh moko kumpul alaihi ing atas insan asyaiton asyayatin moko Kemudian para setan itu mendekat setelah melihat temannya benar. Faya kuluna moko padha ucap sama setan. Ma balu ma iku faya kuluna moko padha dawu sama syaitin. Ma iku opo balu utawi tingkai setan, setan yang benar. Nah, apa ya? dari siapa ke opo inna rusak temene syaitan. Setan yang kelembar. dari siapa ke opo inna rusak temene setan. Setan yang kelembar tadi apa? Dana iku marsi sopo setan minda kirim. Sangking wong kang zikir. mau kau dari kelembar sopo setan. Faklam kau dari sopo sira dari kaki mengkuno mengkuno. Inna zikra idza tamakkana. Ya akhi hebel. wa akfir. lan ngakiatna sopa sira min zikrillah saking zikir maring Allah. Fa inna bihi moko satemene bihi kelawan zikir. <clears throat> Yamna'u nyegah apa zikir. Asyaitona ing setan nindruku bina saking nunggang kita Zikir itu dapat mencegah setan untuk menaiki kita. Biar malaikat ketompain setan. Kala tahu sayyidi sapa Gusti ingsun asy-syekh nyatane guru Afdaluddin rahimahullahu taala. Inna syaitana tak temani syaitan yal kabur. Iku nunggang sapa syaitan ahadana eh salah siji kita kullama wafala ing semangsa semangsane lali sopo ahad an zikrillah saking zikir maring Allah fa innahu moko sak temene setan daiman ing dalam sak lawati daiman ing dalam sak lawati wa iku wong kang ngadeg tujaha qalbin ing dalem ngariti ati tujaha qalbin ati tijaha qalbin abdi ing dalem ngarti atine kawula karena setan itu sebenarnya selalu berdiri di depan hatinya seseorang fakullama ghafala lan ing dalem semangsani lali sopok abad andikri dzikrillah saking dikir maring Allah istahwaza istahwadahu qamlinjin apa setan alaihi ingatasi abad wa kullama dzakara lam ing semangsa ini zikir toko abad Allah la Allah nazalah nazalah apa nyingkri toko setan yang saking abad kalau dia berzikir setan itu akan terbang Falau sifat mopo lamun dan buka popo ati, alkohol itu Di ahadina maring salah si ini kita. Seandainya seseorang itu hatinya dibuka, salah satu dari kita hatinya dibuka. Laro ayat ini ningali sopo ahad iblis tak iblis. Yang kabuhu halenung dan sopo iblis lu ahad. Seandainya salah satu dari kita itu dapat apa hatinya dibuka, maka dia percaya akan melihat iblis yang <clears throat> duduk di atasnya atau menungganginya. Kama kabu koyo oleh nunggal ahaduna sapa salah siji kita al-jumarotas selesai Ya, seperti halnya salah satu di antara kita yang menunggangi keledai. si yasrifuha. <clears throat> Lan ngendali ake Sopo akad hae al-himaru. Enggak mengendalikannya. Mau ke kiri, mau ke kiri. Kaifa halekoyo opo sya'a. Kerso sopo akad tulal laili ing dalem. Dawane bengi wanaharilah awal. Setiap nah, siang dan malam Kapan itu kulama wafala ing dalam semangsane lali sopo akad setiap seseorang itu lupa dengan Allah maka iblis itu menungganginya dan mengajaknya kemana saja iblis mau. Wajibulah lan turun soko iblis anu rabik ahad kullama zakarullah ing dalam semasa ini sokoh ahad Allah ing Allah. Wa ajma'alan mufakat lan sepakat al sokoh soko qaum ala anna dzikra ingatane tak temene mikir miftahul ghaibi iku ini perkara gaib tidak bisa tidak bisa dilihat. Perbanyak zikir coba, perbanyak zikir. Maka nanti kamu melihat setan-setan, jin-jin. Anda bos sering tak zikir dengan telah jin, jin banyak ada di pojok Kalau zikir tidak bisa melihat jin juga, coba kamu zikir setelah itu kamu melihat ke kaca apa yang ada di dasar mungkin itu jinnya. Wajazibu, ibu khairi, Dan perkorokan nari kebagusan. Zikir itu sesuatu yang dapat menarik kebaikan. Wa anisul mustauhasyih, mustauhisin wa anisul lang pengaringan nih Perkorokan keras atau bahasa Indonesia itu menjinakkan sesuatu yang ganas menjinakkan sesuatu yang ganas dengan itu kalau ada orang marah Istighfar, Istighfar, Istighfar. wajamiun bisyakta disohibi, wajamiun dan perkorokan mengulangi di sohibihi maring pecah saja maring pisah kita wong kang zikir sohibul zikri dikir zikir kalau misalnya dia tidak konsentrasi dengan zikir dia nanti bisa konsentrasi atau misalnya orang itu silaturahminya sanak keluarganya banyak atau teman-temannya banyak yang berbeda pendapat dengan zikir bisa lo nanti bersatu Wa idza zalaba la tinggalun nalikan yang linding apa zikir ala dzikir ing atase zikir kalau zikir itu benar-benar sudah meresap bagaimana intan saja moko dari campur biru dzikir kalawan ruhni ruwi wong kang zikir opo hubus min opo apa demen jenenge zat takdir ini, takdir itu. Kalau sudah zikir itu benar-benar sudah meresap dalam hati, maka nanti akan bercampur rohnya orang yang zikir dengan nama orang yang disebut berarti dengan namanya Allah itu nanti akan bercampur sampai-sampai ini hatta anna nabak zakirin hatta anna ini ingin bahwa tak temani sebagian kira-kira wong zikir sehingga tak temennya sebagiannya biro piro obat dia. Wa qa'at tulipu ala rabbihi ingatasi tirai sirai ba'dul ini. Sampai-sampai ada sebuah cerita, sebagian orang yang berzikir itu kejatuhan hajarul qawwatu. Kepalanya kejatuhan batu. Aku toro mau konetes ada apa ketik sampai darahnya menetes alal ardi ingatasi bumi eh, darahnya itu menetes ke tanah Waktu ketataba Allah Allah Waktu ketataba yang tertulis apa ing Allah Allah dan darahnya itu tertulis lafaz Allah seperti cerita Syekh Siti Janar yang di dibunuh dengan terpaksa oleh wali yang lain itu itu kan ada ada cerita yang mengatakan bahwa darahnya Syekh Jenar itu adalah lafaz Allah Allah. Karena saking bercampurnya lafaz Allah dengan rum. Kalau lam yakun mukallamun ora ono min syarafiz zikri iku mulia mulyane zikir. Illa annahu angin tak temeni zikir. Illa annahu angin opo tak temeni zikir. Kalau lam yakun mukallamun ora ono min syarafiz zikri iku saking mulyane zikir illa annahu amin opo sak temene zikir la yuwak kotuh ora het waktu ni opo zikir diwaktin kalawan waktu lakana yakini ono lakana yakini ono opo la yuwak kotuh diwaktin Lakana zalika hitini onok zalika apa menggunung-menggunung layu wakotu. Lakana hitini onok zalika apa menggunung-menggunung layu wakotu. Yukin kifayatan. Iku nyukupi di syarafihi yang dalam kemuliaan ini, Wa ajma'u lan mufakat. Lan sepakat sopa ulama ala annamu. Ingatasi tak sak kelakuan yang bagi ikut orang tejo tertuju, opo tinggal zikir walau ma'al ghaflati senajan ing dalam sertani lali faham dua seperti itu seperti keterangan tadi itu zikirlah walaupun lupa cuman harus ada peningkatan jangan terus senang zikir tapi lupa jangan terus senang membaca wiritan tapi lupa Coba dipahami maknanya agar nanti bisa sadar, tidak lupa lagi. Setelah sadar baru nanti budur. Hatinya dapat menghadirkan Tuhan. Setelah itu baru nanti sampai tidak ingat sama sekali kecuali mengingat Tuhan. lam anna fawaidaz zikri la tanhasiru wallahu a'lam